Qala musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin ila anqal. Kafi huwa fihi dahirun wa mawjudun hadirun. Maknanya adalah kaifa yahtajibu bagaimana akan tertutup al-haqqu Allah Bisain dengan sesuatu dari makhluknya. Bagaimana keberadaan Allah itu tertutup oleh makhluknya sehingga tidak terlihat? Walladhi yahtajibu bihi sementara pada hakikatnya yang dikatakan menutupi hikmah yang serupa sudah pernah disebutkan oleh bin Atta'ilah As-Sakandari. Dan diulang di sini. Bukan mengulang hikmahnya. Akan tapi membuat peningkatan lagi. Jika pada pertemuan yang sebelumnya. Kita difahamkan makna madat bahwa Perbincangan kita tentang hal-hal yang seperti disebutkan itu hanya perbincangan tentang teori. Akan tapi keyakinan akan adanya waridat ilmu laduni pemberian dari Allah. Bagaimana kita mendapatkan ilmu laduni seperti yang sudah disebutkan kemarin? Pada pertemuan yang lalu. Itu berangkat dari ini loh, keyakinan rasanya Allah ada dan Allah Maha Kuasa untuk memberi itu semuanya. Maka digugah kembali. Apa yang kita bicarakan tentang maknawiyat, rohaniyat, madat, waridat, sesuatu yang sifatnya maknawi, yang ada hubungannya langsung dengan Allah, itu semua tidak akan ada gunanya kecuali betul-betul di saat kita bicarakan yang demikian itu karena kita punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Dan iman kepada Allah adalah maka jika Allah Subhanahu punya sifat namanya zahir wal batin. Zohir batin dibaknai kalau diringkaskan, disederhanakan. Allah sangat zohir bagi hati perindu dan pecintanya yang beriman kepadanya. Dan Allah adalah batin jika kita lihat dengan mata lahir. Jadi Allah maha zohir jika lihat batin. zohir tampak. Allah sangat zohir jika kita lihat dengan mata batin. Ya Allah batin sangat tersembunyi jika kita lihat dengan mata zahir. Nah ini ada hubungannya dengan hikmah ini. Mohon maaf sedikit balik. Allah bagaimana Allah akan tertutup dengan makhluk yang tidak percaya adanya Tuhan? Ini yang diajak bicara tentang orang yang beriman. Bagi orang yang mengaku dirinya beriman akan tapi ternyata kalau seolah-olah tidak bisa melihat Allah. Bagaimana Allah itu tertutup oleh makhluknya? Allah tertutup oleh makhluknya. Enggak mungkin kenapa? Yang katanya menutup Allah ternyata Allah tampak di situ. Yang katanya menutup Allah makhluk satu yang bisa kita lihat untuk mata ada perintah iman, berimanlah kau dengan matahari yang kau lihat setiap pagi. Berimanlah kau kepada gunung yang kau lihat saat itu. Karena tidak ada hubungannya. Ini mata, mata. Tapi urusan keimanan adalah kepada sesuatu yang tidak dilihat. Nabi betul terlihat. Akan tapi Nabi membawa sesuatu yang tidak terlihat. Tapi hak. Dan Al-Quran yang diturunkan Allah berguna bagi orang yang beriman. Al-Quran dari kitab itu kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalam di dalamnya. Hudan akan berguna dan menjadi hidayah lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib yang meyakini sesuatu yang gaib. Yu'minuna bil ghaib. Iman kepada yang gaib. Yang gaib yang tidak bisa diindra oleh panca, panca indra. Tidak kalau kita berbicara tentang beriman kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad membawa wahyu. Jadi yang dibawa Nabi Muhammad beriman kepada Nabi. Muhammad. Jadi ini loh pembahasan keimanan ada di situ. Nah, jadi keimanan itu pembahasannya adalah tentang batin. Dan hendaknya kita pun bicara tentang batin. Kalau kita bicara tentang mat yang terlihat oleh mata, seperti orang ateis, orang yang tidak beriman kepada Allah. Mana aku melihat gunung, bintang kemintang, lautan lepas, macam-macam tidak ada Tuhan. Mana ada kelihatan? Saya tidak percaya kecuali sesuatu yang saya lihat, materialis. Nah, akal melihat semesta. Di saat akal bisa melihat semesta, maka buah dari pandangan akal kita ini akan membuahkan satu pemahaman di balik itu semuanya. akan melihat bahwasanya ada di balik ini yang tidak terlihat oleh mata saya. Tapi ternyata akal bisa meyakini, akal bisa mempercayainya, biarpun tidak terlihat oleh matanya. Ada yang ngatur enggak itu? Ada yang merencanakan? Hah? Sumbernya kita tidak tahu di mana tempatnya, pokoknya ajib. Masuk, oh, buka lagi. Kalau orang gunung bingung. Orang gunung mungkin masih sempat berpikir, gimana ya kok bisa gitu ya? Berpikir. Tapi karena kita sering lihat, ya sudah ya saya tidak pernah berpikir lagi. Tapi ngajak berpikir ada maknanya. Itu ada yang membuat, ada yang merencanakan sudah ada programnya itu. Jadi ada apa itu? Nah, ini loh menggunakan akal. Sehingga kalau sudah kita menggunakan akal kita, nanti kita akan meyakini, akan sampai kepada pemahaman bahasanya. Ada sesuatu yang harus kita yakini, biarpun tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Iman. Suruh melihat semesta ini. Ya. Sehingga nanti orang kalau sudah bisa melihat semesta akan kelihatan Allah. Makanya apa? Bagaimana seorang yang katanya beriman, sudah belajar hikam sepanjang itu, Tak taunya melihat sesuatu ini belum bisa melihat Allah. Bagaimana bisa mendapatkan waridat? Sesuatu yang rohaniat, maknawiat. Karena dia apa? Rupanya belum belum kenal Allah sesungguhnya. Agar inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili. Allah menyebutkan ada pertukaran siang dan malam dan seterusnya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Lihat itu. Lihat kepada apa gunung apa ah, ah, onta-onta yang ilal ibli kaifa hulikat wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat lihat itu semuanya semesta ini lihat lihat lihat lihat perintah Allah agar apa agar kau bisa melihat Allah melalui itu semuanya sehingga pada akhirnya nanti kau bisa melihat itu semuanya dan begitu mudahnya kenal Allah kalau begitu lihat tidak melihat sebuah kejadian kita ingat Allah nah itulah makomnya orang yang sudah sampai kepada Allah. Kita sebelumnya bicara tentang orang sampai kepada Allah. Wusul kepada Allah. Sampai mendapatkan waridat, ilmu laduni dan seterusnya. Memang orang yang dia sambung kepada Allah. Dengan segalanya. Matanya, hatinya. Semuanya sambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang menghalangi dia dengan Allah. Maknawi ini. Bukan hissi. Hissi tajim. Maknawi. Sehingga dikatakan. Bagaimana akan tertutup. Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak maksiatan. Kemaksiatan. Tapi bagi orang yang dipilih oleh Allah dengan kekayaannya menjadikan dia banyak bersyukur. Allah ini dari Allah, dari Allah, dari Allah, dari Allah. Padahal dunia. Jadi lihat, kalau sudah orang dibuka mata hatinya untuk kenal Allah, mendapatkan karunia ingat Allah. Dan alangkah banyaknya orang diberi karunia tambah lupa kepada Allah. Dan banyak. Dulu waktu masih nyungsep hadir pengajian merajin, giliran punya motor jarang dan punya mobil gak kelihatan lagi. Nah ini Berarti dunianya telah menutupnya. Mestinya semakin terlihat. Di saat oleh Allah diberi suami tambah rajin. Dulu mah sebelum nikah rajin. Padahal suami adalah nikmat, istri adalah nikmat karunia dari Allah. Semuanya semakin kelihatan Allah. Ini nikmat dari Allah. Makanya tidak pakai kalimat kaifa. Ibn Atallah katanya sudah kenal Allah. Lah kok dunia malah masih menutupinya ini bagaimana? Mestinya dunia yang Allah berikan kepadanya akan menjadikan dia kenal Allah. Kenapa? Tanpa Allah. Alladhi yahtajibu bihi wa fihi. Yaitu yang menutupi yang katanya bagi orang yang mahjub, orang yang terjauhkan dari iman, orang yang hatinya ketutup. Dunia ini betul-betul menutup tapi bagi ahli iman Orang yang sambung kepada Allah yang katanya menutupi justru Allah terlihat di situ. Enggak, enggak kita tidak melihat Allah dengan mata kita bohong dan tidak boleh, haram. Dusta, tidak benar kalau Allah bisa dilihat di dunia, enggak. Akan tapi kita melihat Allah, yang maknanya makrifat Allah, kenal Allah Allah dengan kita melihat semesta. Dan itu iman. Dan diyakini betul. Akan tapi itu loh, dikatakan syekh itu semuanya. Jadi bukan sekedar kita hanya merenung yang besar lalu kita ingat Allah. Jadi sadar terus, dikit-dikit Allah, Allah, Allah, Allah. Sehingga sampai melihat semut, cacing, pepohonan, ikan laut. Laut itu nggak ada yang ngasih makan, ikannya gede-gede pusing. nggak ada yang ngasih makan itu lautan itu. Kalau saya dipikir-pikir, ikan gede makan ikan kecil, ikan kecilnya makan sudah, sudah, pusing sudah. Yang penting nelayan setiap hari dapat ikan dan kita makan ikan tidak bisa habis sudah pusing. Kalau mau renung sudah habis. Belum pernah kita sampaikan juga lihat lidah. Orang tahu sate, sate itu dari dagingnya. Ada sate dari batu, sate batu gak ada sate, ini sate ya. Daging kalau daging ayam, daging kambing, daging. Lidah kita juga ada daging. Subhanallah. Puji syukur kepada Allah, perasaan kita bisa bedakan antara daging sate dan daging ludah lidah kita sendiri. Kalau nggak bisa bedakan, kan lidahnya dikunyah habis. Bentar dah, um, eh, ajib. Nggak pernah ada yang salah ketelan itu. Allah, ajib. Mikir habislah kita mikir. Apalagi harus kita renungi. Kantuk, nikmatnya luar biasa. Nggak ngantuk cari obatnya. Itu. Allah. Sambungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan Ibnu Athaillah dari sebagai kaifa? Bagaimana? Orang katanya sudah ahli tasawuf, hadir majlis hikam, tapi masih enggak kenal Allah, enggak bisa melihat Allah, katanya ketutup. Enggak, Allah terlihat di semua ciptaannya. Allah menampakkan diri di semua ciptaannya dan menampakkan diri bukan bukan terlihat zatnya Allah akan tadi dengan melihat makhluk Allah inilah kita langsung kenal Allah Subhanahu wa taala dan itu iman. Seorang Arabi, Arabi itu adalah orang pegunungan waktu ditanya bagaimana kau bisa beriman kepada Allah sementara kamu tidak pernah melihat Allah. Dijawab bahwasanya aku bisa iman kepada Allah karena apa? Kalau ada kotoran onta, pasti tadi ada ontanya. Kalau ada bekas kaki berjalan di padang pasir, berarti tadi ada orang yang berjalan di atasnya. Kalau ada jagat raya, ini tentu ada yang menciptakannya. Tidak ada istilahnya ini semua kebetulan. Kalau bahasanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ini adalah melalui proses. Dan kejadian ini adalah kebetulan. Tidak ada orang yang lebih dungu dari mereka semuanya. Kebetulan. Bulan mengikuti garis edarnya puluhan ribu kali, jutaan kali, nggak pernah leset lah kok dibilang kebetulan? Ya orang gila seperti itu. Dia pun katanya pemikir. Katanya filosof. Baik sederhana berpikir. Orang biarpun tidak pernah melihat siapa yang buat HP. Sekarang zamannya HP. Itulah HP penggantinya tasbih itu. Jadi semua orang lihat HP itu pasti tahu bahwasanya yakin HP itu ada yang membuat. Allah Subhanahu wa taala, Allah yang beri nikmat kepada Allah yang akan menyiksaku dan seterusnya. Mawujudun hadir. Allah ada. Kalau kita melihat semua ciptaannya Allah ada, bukan maksudnya Allah berada di dalamnya, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hadir Allah selalu hadir. Allah selalu hadir dan hadirnya Allah bukan hadir jasad sebab Allah tidak bisa dibilang jasad, tapi hadirnya adalah dengan pertolongan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha dekat. Kalau orang faham lihat. Tidak ada kedipan mata kita kecuali ada karunia Allah. Apa sih sekarang kalau Allah tidak dengan kita? Makanya Allah itu akrabu, lebih dekat dari kita min hablil warid daripada tulang urat nadi kita. Allah sangat dekat kepada kita. Bukan dekat jasad akan Nabi lihat, tidak ada sedetik yang kita lewati kecuali Allah dengan kita. Sesaat dengan kedip mata kita, sesaat dengan denyut jantung kita, sesaat dengan mata tidak bisa melihat Allah kecuali nanti di surga Allah Subhanahu wa taala Allah bisa dilihat oleh hamba-hambanya. Itu adalah akidah ahli sunnati wal jamaati. Baik, sekarang kita perlu menghadirkan kesadaran yang sesungguhnya. Membiasakan dengan Allah. Kalau kita gabungkan dengan hikmah di hadis tersebut. Bagaimana seorang hamba itu kalau selalu merasakan dirinya dengan Allah. Sehingga faedahnya berzikir ya untuk mengingatkan kita kepada Allah. Bukan sekedar nyebut la ilaha illallah. Akan tapi bagaimana tangan kita juga berlah illallah Mata kita berlah ilallah sadar kalau kita dilihat oleh Allah. Yang akan menghukum kita kalau kita bermaksiat. Sehingga makom yang luar biasa tinggi adalah setelah makomnya orang Islam, iman, ihsan. Makom tinggi, ihsan. Bagaimana makom ihsan? Makom ihsan adalah antakbudallah. Beribadahmu kepada Allah dengan dalam keadaan ka'annaka tarahu seolah-olah engkau melihat Allah. Failam takun tarahu fa'indahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Jadi menyadari dirinya dilihat oleh Allah, itu sudah puncak. Keistimewaan, luar biasa. Sadar dirinya dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Allah. Kapan bermaksiat kira-kira? Sehingga sesuai dengan kadar ingatnya, inilah kadar kemuliaannya. Dan sesuai dengan kadar kelalaian, inilah kadar kemaksiatannya. Sesuai dengan kadar kelalaiannya itu kadar kemaksiatannya. Ya. Yang kedua melakukan kemaksiatan yakin Allah melihatnya. Dua-duanya pahit. Yang melakukan kemaksiatan lalu yakin Allah melihatnya itu kurang ajar namanya. Sudah tahu Allah melihatnya masih bermaksiat. Yang satu lagi melakukan kemaksiatan lalu mengatakan Allah tidak melihatnya kafir dia, nggak ada selamatnya. Akan tapi ahli iman akan meyakini bahasanya Allah melihatnya dan saya pun harus takut kepada Allah. Nah ini memupuk rasa takut ini bagaimana? Itu urusan hati bukan teori akal. Kalau teori akal tadi setiap ini ada yang membuat akal. Ini ada yang buat enggak? Ada. Enggak ada buat, enggak percaya. Itu itu kan dialog lahir. Orang ateis pun juga percaya bahwasanya HP itu ada yang membuat, mobil ada yang membuat, ini ada yang membuat. Tapi tidak sampai kepada hakikat pemahaman kenal Allah yang jadikan dia takut kepada Allah untuk melanggarnya, rindu kepada Allah untuk dekat dengan ketaatannya. Inilah tingkat makom namanya makom ihsan. Baik, ini saja insya Allah. Semoga kita bisa benar-benar sampai makom tersebut sadar. Jadi kalau kita mendapatkan rizki ingat Allah, mau bermaksiat langsung ingat Allah, ada hukuman Allah. Sehingga dalam hadis sab'atun yudillu mula yawma la dilla illa dhilluh. Di antara disebutkan orang yang berzikir kepada Allah. Mengucapkan air Bukan karena takut dosanya, bukan. Dikirnya ingat Allah memucur air mata. Sebab seorang kekasih Allah mendapatkan musibah sekalipun, dia bingung bagaimana aku bisa mensyukuri nikmat Allah ini. Allah, Allah, Allah. Mensyukuri. Kenapa? Aku akan diangkat derajat oleh Allah dengan ini semuanya. Ini makom sudah. Makom tinggi. Mungkin kita belum sampai derajat itu paling tidak sudahlah sekarang kita derajat sabar, kalau dapat musibah, kalau dapat nikmat segera syukuri, ini kelas-kelas kita. Syukur dan sekarang kita lacak apa yang Allah berikan kepada kita. Biarpun kita berusaha melacak setiap saat, memang kita tidak akan bisa sampai kepada hakikat mengetahui nikmat Allah karena begitu luas dan banyaknya nikmat Allah, akan tapi belajar itu penting. Belajar untuk kita meningkatkan syukur, ketaatan kepada Allah, kesadaran kebutuhan kita kepada Allah Dimulai dari tadi yang kita sampaikan. Kalau kita mau berbuat, hendaknya kita barengi dengan ingat Allah. Mau ngantarkan anak ke dokter, ingat Allah. Mau bekerja, ingat Allah. Mau apapun, ingat Allah. Dan ketahuilah Allah yang akan berikan pertolongan kepada hambanya. Dan ingat, selagi kita serahkan urusan kita kepada Allah, pasti beres. Jika di dunia terlihat tidak beres, Allah akan beri pahalanya nanti di akhirat. Panjatan doa yang kita panjatkan. Doa yang kita panjatkan akan diberi oleh Allah. Kalau tidak di dunia akan diberi di akhirat. Dan kalau kita tahu perbandingan apa yang Allah berikan di dunia dengan di akhirat, begitu dahsyatnya di akhirat, sehingga nanti di surga banyak orang menyesal. Menyesal kenapa? Kenapa doaku dikabul di dunia, kok tidak di akhirat saja? Kenapa? Ternyata pemberian Allah di akhirat lebih besar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Pemberian Allah di akhirat lebih utama, lebih dasar daripada pemberian di di dunia. Baik insya Allah Dan sekarang penutup. Gudakmu akan berakhir. Lihat ketahuilah mumpung masih punya pangkat gunakan untuk Allah. Semuanya merenung. Yang diuji dengan kefakiran ketahuilah kefakiran adalah syiarnya para orang-orang soleh. Anda dipilih untuk menjadi orang soleh. Syukuri keberadaanmu. Ketahuilah sak fakir, sak kaya kajian orang di dunia pun bakal mati. Sama dengan yang fakir pun bakal mati. Yang katanya yang kaya punya rumah sendiri pun ternyata rumah itu juga ditinggalkan sama yang kontrak rumah pun tinggalkan kontrakannya. Semuanya lihat kalau dikembalikan kepada Allah kehidupan di akhirat yang sesungguhnya. Maka sungguh beruntung jika orang punya jabatan digunakan untuk Allah, yang punya kekayaan digunakan untuk Allah, yang diberi Allah kenikmatan untuk Allah. Nah inilah. Sehingga semuanya terlihat dikit-dikit Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Hati-hati. Ilmu sombong, kekayaan sombong. Sombong itu apa? Tidak sadar kalau dirinya sulatinya lemah. Yang memberi kekayaan siapa? Bahkan ada orang sombong dengan amalnya. Bapak Tidak ada orang seperti saya. Bisa ibadah, bisa sedekah. Ujung. Musibah. Karena apa? Semuanya tidak memandang Allah. Sehingga ada namanya ikhlas, ada namanya riak, ada namanya ujub. Ikhlas itu berbuat karena Allah. Semua perilakunya untuk Allah. Kalau ulama di neraka, ada ahli ada orang kaya di neraka. Hah? Ada orang bodoh juga di neraka, ada orang melarat di neraka. Nauzubillah. Yuk kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan terus merasakan apa yang kita belajar ini tidak sekedar ilmu di akal saja tapi ilmu batin, ilmu yang kita resapi, ilmu yang kita hayati, sadar. Dan ini termasuk pembahasan tasawuf itu sebetulnya intinya bagaimana membersihkan hati. Sampai kita diingatkan oleh Imam Ghazali, ada orang belajar Ternyata apa? Dia juga mendengki, tidak sadar. Maka dari itu saudara jangan banyak nengok kejelekan orang, kita nengok kejelekan diri aja yuk, enak. Biar dasar kalau ngurusi kejelekannya orang pak capek kita ya. Orang nggak kelihatan kejelekannya sendiri. Maka kalau ada orang dengan kejelekan tutup mata. Hmm.